Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini dalam suasana iman dan semangat mengejar keutamaan darinya. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan untuk melanjutkan majelis ilmu kita membahas pembahasan yang paling agung dalam Islam secara mutlak yaitu mengenal keindahan, kemahaindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Tentu saja di bulan yang mulia ini pembahasan tentang ma'rifatullah mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih indah seiring dengan keindahan bulan Ramadan. Menjadi lebih berlipat ganda pahalanya karena ini adalah merupakan satu-satunya upaya untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sebenarnya yang dengan itu seseorang hamba akan mencintai Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dia menunaikan ibadah kepada Allah dengan penuh rasa nikmat, dengan penuh rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala yang ini merupakan pertanda kesempurnaan kesempurnaan imannya. Maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala memilih kita dengan sekian banyak pilihan dengan dimudahkan kita bertemu dengan bulan Ramadan di bulan yang mulia ini kita dimudahkan juga Alhamdulillah menyibukkan diri dengan membaca kitabnya, membaca Al-Quran yang merupakan sumber petunjuk yang terbaik. Kemudian diberi kesempatan untuk mendengarkan kajian-kajian ilmiah, apalagi tentang masalah tauhid, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya yang merupakan cara untuk mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dengan sebenarnya. Ma'asyiral ikhwah fiddin rahimakumullah. Dalam kesempatan kajian kita di pagi hari ini, kita akan coba mengulas salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang termasuk Asmaul Husna yang memiliki kandungan yang sangat mulia dan agung juga termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kandungan maknanya meliputi semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha indah lainnya yaitu kita akan kaji nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim yang maha sempurna hukumnya, yang maha sempurna hikmahnya, yang juga nama ini semakna dengan yang disebutkan dalam hadis yang sahih tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakam. Al-Hakim dan Al-Hakam yang maha sempurna hukumnya, yang maha sempurna hikmahnya. Tentu saja nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim kita dapatkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an sangat banyak ya. Sampai hampir sekitar 100 ayat kurang lebih dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala ini. Wallahu Azizun Hakim. Wa kana Azizan Hakima. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha memiliki hukum yang sempurna. Dan dalam ayat-ayat yang lain wallahu alimun hakim Allah Subhanahu wa taala maha sempurna ilmu dan hukumnya wa kana Allahu wasi'an hakima dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha luas dan maha sempurna hukum dan hikmahnya saya pernah ingatkan dalam kajian yang lalu bahwasanya sebagai faedah untuk kita semakin mengetahui keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu indah jika disebutkan secara sendirian dan juga menghasilkan keindahan yang lebih lagi, keindahan di atas keindahan, kemuliaan di atas kemuliaan jika digandengkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah lainnya. Bayangkan setiap nama adalah maha indah. Ketika digabungkan dengan nama lain maka akan menghasilkan al-kamal faukul kamal, kesempurnaan di atas kesempurnaan, keindahan di atas keindahan <clears throat> akan menghasilkan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Inilah yang menjadikan orang-orang yang beriman selalu semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa taala maka kecintaannya kepada Allah semakin bertambah. Dan ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala terus akan semakin kuat karena dia mengetahui semua kebaikan ada di tangannya. Seperti yang saya pernah isyaratkan yang saya sebutkan lagi untuk mengingatkan kita nama Allah Subhanahu wa taala misalnya ketika digandengkan al-hukum dengan al-izzah. Wallahu azizun hakim atau wakana Allahu azizan hakima. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Aziz, Maha Perkasa dan Maha Hakim, Maha sempurna hukum dan hikmahnya. Ketika digandengkan dua nama ini sudah kita ketahui masing-masing dari nama Al-Aziz yang Maha Perkasa, yang Maha Mulia ini menunjukkan sempurnanya kemuliaan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya. Kemudian nama Al-Hakim sendiri juga menunjukkan kesempurnaan hukum dan hikmah. Nah, ketika digandengkan dua nama ini, maka ada makna tinggi lainnya yang terkandung padanya yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala keperkasaannya selalu digandengkan dengan hikmah yang sempurna. Tidak seperti makhluk. Banyak orang-orang yang kuat, tapi dia menempatkan kekuatannya tidak pada tempatnya. Keperkasaannya tidak pada tempatnya. Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna hikmahnya. Ketika dia memperlakukan hukum, menetapkan ketentuan bagi manusia, memperlakukan kemahakuasaannya di alam semesta, semua dengan hikmah, tepat pada tempatnya. Semua penuh dengan wad syai fi ala wajhil itqan, menempatkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Sehingga orang-orang yang beriman yang mengetahui hal ini, dia selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu yang diputuskannya. Dia selalu meridhoi segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang diberlakukan pada dirinya maupun kepada makhluk yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menempat menempatkan kekuasaannya, keperkasaannya selalu tepat pada tempatnya Sebaliknya, dalam masalah hukum dan hikmahnya, hukum dan hikmah Allah Subhanahu wa taala digandengkan dengan kemaha perkasaan. Maka dia bisa menerapkan kepada semua makhluknya tanpa ada yang mampu menghalangi. Berbeda sama makhluk. Kadang-kadang ada orang yang punya hikmah yang sesuai dengan makhluk, ya bijaksana, pemikirannya bagus, tapi karena dia tidak punya kekuatan, dia tidak bisa menerapkannya. Dia tidak bisa menerapkannya. Sebaliknya ada orang lain yang punya kekuatan tapi dia tidak bijaksana dalam menerapkannya karena dia tidak punya hikmah. Maka Allah Subhanahu wa taala dia memiliki hikmah dan hukum yang tinggi, kebijaksanaan yang maha sempurna dan dia mampu menerapkan semua itu kepada semua makhluknya karena sempurnanya kekuasaan dan kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar mengingatkan tentang keindahan yang akan semakin kita Rasakan jika kita mendalami dengan benar pemahaman nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asmaul husna walillahil asmaul husna fad'uuhu biha Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha indah maka berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut nah ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah kita lihat nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim dan Al-Hakam. Kalau nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim tadi disebutkan saya katakan kita tahu insya Allah dalam banyak ayat Al-Qur'an <clears throat> adapun nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakam itu disebutkan dalam hadis yang terkenal ya riwayat Imam Abu Daud, An-Nasai dan yang lainnya yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih Al-Adabul Mufrad. Kisah dari kisah tentang utusan yang diutus kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang utusan ini diantaranya ada seorang sahabat yang terkenal Hani ibnu Yazid al Harithi ketika dia datang bersama rombongannya sebagai utusan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kaumnya memanggil sahabat yang mulia ini dengan Abul Hakam Abul Hakam bapaknya Al Hakam dengan Al Islam ya, ya maka Rasulullah SAW memanggil sahabat ini dan bertanya, Inna Allah Ta'ala huwal hakam. Inna Allah Ta'ala huwal hukmu ilaihi, huwal hakamu wa ilaihi hukmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah al-hakam, yang maha memberi keputusan. Dan kepadanya lah dikembalikan segala hukum. Falima tukna abal hakam, maka kenapa kamu diberi kunyah, diberi panggilan dengan abul hakam? Maka sahabat ini menjawab radhiyallahu anhu, "Inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atauni fahakamtu bainahum faradiya kullun fariq kilal fariqaini." Sebabnya karena masyarakatku, ya, orang-orang kaumku, ya orang-orang di daerahku, mereka itu kalau ber dalam satu masalah, ada masalah yang mereka hadapi, mereka akan menjadikan aku sebagai penentu hukum, penengah. Mereka datang kepadaku untuk saya putuskan Eh, di antara mereka dalam perselisihannya ini dan selalunya kedua golongan atau kedua pihak yang bertikai ini ridho dengan keputusanku. Maka Rasulullah SAW bersabda pada waktu itu, maaf tanah haza, alangkah bagusnya ini, cuman tetap Rasulullah melarang karena ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Tadi beliau mengatakan, "Innallahu wal hakam." Allah Subhanahu wa taala dialah Al-Hakam yang Maha pemberi hukum. laka minal walad, apakah kamu punya anak Kala maka <coughs> sahabat ini mengatakan li Syuraihun wa Muslimun wa Abdullah. Anak saya namanya ada Syuraih, ada Muslim, ada Abdullah. Kala maka Rasulullah SAW bersabda, "Faman akbaruhum?" Siapa yang paling besar di antara mereka? Aku katakan Syuraih. Yang paling besar namanya Syuraih. Kala maka Nabi SAW bersabda, "Fa'anta Abu Syuraih." Maka kamu adalah Abu Syuraih. Nah, ini hadis sahih yang menetapkan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakam yang pertama eh, menggambarkan kepada kita pertama nama ini termasuk nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala dalam artian kalau seperti yang terjadi dalam kisah ini seseorang mengambil nama ini atau nama Allah yang lainnya kemudian melihat kandungan maknanya ini tidak boleh ditujukan kepada makhluk. Di sini perhatikan sahabat yang mulia ini dinamakan atau diberi kunyah panggilan dengan Abul Hakam Alasannya karena kalau kaumnya bermasalah, dialah yang memutuskan hukum di antara mereka. Ini kan tidak boleh kepada kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau menamakan seseorang dengan melihat kandungan maknanya seperti ini dengan nama Allah, apalagi pakai alif lam maka itu tidak diperbolehkan. Seperti keterangan Syekh Utsaimin dan para ulama yang lainnya rahimahul rahimahumullah taala. Rahimahullah taala. Jadi ini termasuk hal yang menunjukkan demikian. Kemudian di sini juga ada adab bahwa kalau kita memakai kunyah maka itu dianjurkan untuk menggunakan dari anak yang terbesar meskipun juga boleh yang lainnya cuma ini sesuai dengan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan dari nama anak yang paling yang paling besar tentu saja ulama para ulama ada yang mengecualikan kalau misalnya itu perempuan maka dicari anak laki-laki yang lain yang paling besar begitu ya yang jelas hadis yang sahih ini menunjukkan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakam yang kurang lebih maknanya sama dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim yang menunjukkan kepada kita tentang kesempurnaan hukum dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ini nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim dan Al-Hakam. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan pertama kamalul hukum, kesempurnaan hukum. Kesempurnaan hukum bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang berhak menentukan hukum di antara hamba-hambanya. Menentukan hukum dalam syariatnya, perintah dan larangannya, kemudian menentukan hukum secara kauni dalam hal ketentuan-ketentuan yang diberlakukan dalam hambanya. Huwa Allah wahdahu yahkumu baina ibadihi bima yasha wa yaghdi fihim bima yurid la rada li hukmihi wa la muaqiba li qada'ihi dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hukum di antara hamba-hambanya dengan apa yang dikehendakinya. Memberikan keputusan dengan apa yang diinginkannya. Tidak ada yang bisa menolak hukumnya dan tidak ada yang bisa memprotes ketentuannya. Inilah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bi bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala yang paling baik dalam menentukan hukum? Afa ghairallahi abtagi hakaman? Apakah kepada selain Allah aku mencari pemberi hukum? Ala lahul hukmu wal amr. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memiliki hak untuk menciptakan dan memberikan perintah, memberikan hukum kepada semua makhluknya, kepada semua makhluknya di alam semesta. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wallahu yahkumu wa, wa la, wallahu yahkumu la mu'aqqiba li wa huwa sari'ul hisab. Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan hukum di antara hamba-hambanya dan tidak ada seorang pun yang bisa menolak memprotes ketentuan hukumnya dan dia Allah Subhanahu wa taala maha cepat perhitungannya. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim yang mengandung arti kesempurnaan hukum yang diterangkan oleh para ulama, nama ini termasuk di antara Asmaul Husna yang kandungannya mengandung semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah lainnya dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Kenapa demikian? Karena konsekuensi dari zat yang memiliki hukum yang sempurna maka berarti dia memiliki penglihatan yang maha sempurna, pendengaran yang maha sempurna, ilmu yang maha sempurna, pengetahuan yang maha sempurna dan semua kandungan dari nama-nama dan sifat-sifat yang lainnya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa hukum itu jika ingin adil diterapkan, jika ingin adil diperlakukan, maka harusnya dikembalikan kepada zat yang maha sempurna sifat-sifatnya. Karena dialah yang maha mengetahui tentang kebaikan, tentang keadilan, kemudian kesudahan dari satu perkara. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui segala sesuatu itu, dan tidak ada seorang pun makhluknya yang mengetahuinya. Maka karena dialah yang mengatur alam semesta beserta isinya, dialah yang mengetahui segala kebaikan yang telah terjadi maupun yang akan terjadi, maka pantas jika hukum itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Nah, kemudian karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang menentukan hukum, dialah yang berhak menentukan hukum kepada makhluknya, berarti ini juga mengandung konsekuensi apa? konsekuensi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang berhak untuk diibadai, Untuk makhluknya semua tunduk dan bersandar kepadanya semata-mata. Makanya penetapan tentang hukum Allah Subhanahu wa taala bahwa dialah yang berhak menentukan hukum semata-mata ini diterangkan oleh para ulama mengandung terkandung dalam tauhid uluhiyah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata atau tauhid rububiyah maka dari sini kita mengetahui babilnya kekeliruan pendapat orang-orang yang menyebutkan penambahan dari pada tauhid dengan tauhid hakimiyah. Yang ini dilakukan oleh orang-orang yang punya penyimpangan dalam dirinya yang mereka itu menjadikan ini sebagai sebab untuk bisa memuluskan cita-cita buruk mereka yaitu mengkafirkan kaum muslimin, memberontak kepada penguasa muslim dengan menetapkan dengan uh, syubhat yang mereka ambil dari dalil-dalil Al-Quran untuk mereka mengatakan kita harus menetapkan hukum karena hukum itu termasuk perkara yang penting untuk di, dijadikan sebagai bagian dari tauhid tersendiri yang kita jawab bahwasanya ini adalah benar akan tetapi apa yang mereka sebutkan itu telah tercakup dalam jenis-jenis tauhid yang telah ditetapkan oleh para ulama kita dalam tauhid uluhiyah termasuk juga dalam tauhid rububiyah termasuk lagi pula perkara ini meskipun kita akui kewajibannya, tetapi hal ini bukanlah termasuk apa ini bukanlah yang pertama kali diserukan oleh para nabi alaihi musallatu wasallam sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Mekah mengajak manusia kepada tauhid yang pada waktu itu mayoritas hukum-hukum Islam belum turun yang menunjukkan kepada kita perintah untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah takut dan hanya berharap kepadanya itu didahulukan daripada daripada hal-hal yang yang selainnya. Maka inilah kewajiban untuk apa ini mengembalikan hukum kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah diakui diakui oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas berfirman dalam Al-Qur'an, "Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi Apakah mereka memang hendaki hukum-hukum jahiliyah yang bertentangan dengan hukum Allah dan barang siapa yang lebih baik dan dan siapakah yang lebih baik hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang orang-orang yang meyakininya. Maka ini pengertian daripada kesempurnaan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam namanya Al-Hakim dan Al-Hakam. Adapun kesempurnaan hikmahnya yang sudah terangkan hikmah itu diterangkan oleh para ulama artinya adalah wad'u syai fi maudi'ihi ala wajhil itqan menetapkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa taala ini berlaku pada perintah dan larangannya, pada syariatnya, juga pada segala ketentuan yang diberlakukan kepada makhluk. Maka karena inilah tidak perlu ditanyakan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah pasti yang terbaik. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah maka itu mesti membawa kepada keburukan. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil kurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal munkari wal bagi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadamu wahai manusia untuk berlaku adil, berbuat kebaikan. Apa ini ita idil purba memberikan sedekah kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan yang keji, kemungkaran dan permusuhan. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Dia memberikan pelajaran nasihat kepadamu agar kamu bisa mengambil mengambil pelajaran, mengambil nasihat tersebut. Jadi semua perintah Allah mesti kepada kebaikan. Adapun yang bertentangan dari perintah Allah mesti membawa kepada keburukan. Inna ma ya'murukum bisu'i wal fahsya wa antakulu 'ala Allahi ma la Ini tentang perintah, perintahnya syaitan, iblis. Hanyalah syaitan itu menyuruh kamu kepada perbuatan keji, perbuatan buruk, dan untuk mengatakan atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa tanpa ilmu. Jadi semua perintah Allah mengandung hikmah. Maka orang yang beriman meyakini bahwa segala kebaikan, segala kelurusan lahir dan batinnya hanyalah bisa dicapai dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala karena semua itu mengandung hikmah. Dan ini pun kita mengetahui Para ulama menjelaskan kepada kita bahwa jika kita menghadapi satu dari perintah Allah yang harus kita tinggalkan. Menghadapi larangan Allah Subhanahu uh, harus perintah Allah yang harus kita kerjakan dan menghadapi satu larangan Allah yang harus kita tinggalkan, kita yakini hikmah yang pertama daripada semua itu adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah, mewujudkan ibadah kepadanya. Ini sudah merupakan hikmah tersendiri yang besar bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalaupun kita tidak tahu hikmah-hikmah yang lain dan banyak hukum-hukum syariat yang tidak kita tahu hikmahnya. Dalam artian Allah tidak nampakkan kepada kita. Tapi kita mengetahui cukup dengan kita meyakini dengan sangka baik kita kepada Allah bahwa melaksanakan ini menunjukkan penghambaan diri kita kepada Allah dan kita berhak kita pantas untuk menghambakan diri kepada zat yang maha sempurna yang di tangannya lah segala kebaikan yang kita sangat butuh untuk menghambakan diri kepadanya karena sudah kita ketahui bersama penjelasan dari para ulama manusia itu menghambakan diri kepada Allah karena mereka butuh Bukan karena Allah yang butuh kepada mereka. Tidak akan sempurna hidup manusia. Tidak akan bahagia kehidupannya. Tidak akan tentram jiwa, batinnya, hatinya. Kecuali dengan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata puncak yang dicintainya menjadikan Allah Subhanahu wa taala zat yang diibadainya dan ditundukinya semata-mata. Jadi ini kebutuhan manusia. Dengan ini saja orang bisa beribadah kepada Allah dia sudah merasakan hikmah, bahwa dia menundukkan diri kepada zat yang pantas untuk dia menundukkan diri kepadanya bahkan akan memotorotkan dirinya kalau seandainya dia tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an hawa nafsu yang selalu mengajak manusia berpaling dari kebaikan kalau diikuti akan hancur alam semesta beserta isinya. Walau al-haqqu ahwa'ahum la fasadatis wal ard wa man wa man fihinna seandainya Allah apa ini Allah harus mengikuti hawa nafsu manusia, kemauan manusia, maka akan hancurlah alam semesta beserta isinya, beserta semua yang, yang makhluk yang ada di dalamnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa mengikuti kebenaran itu adalah sumber kemaslahatan dan kebaikan bagi manusia. Dari sini kita mengetahui kekeliruan pemikiran picik sebagian manusia yang mereka itu menganggap mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai beban, sebagai belenggu, sebagai sesuatu yang mengekang kebebasan dengan persangkaan buruk dan ketipisan imannya dia berprasangka seperti itu. Subhanallah, Allah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Yang sempurna ilmu dan hikmahnya. Yang sempurna semua nama-nama dan sifat-sifatnya. Mungkinkah dia akan menurunkan ketentuan yang kemudian akan menjadi belenggu bagi manusia. Jelas tidak mungkin. Justru kebebasan yang hakiki ada pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Justru kebebasan yang hakiki bagi hati manusia, kemerdekaan yang sempurna bagi jiwa manusia ketika dia menghambakan diri kepada zat yang menciptakannya, yang mengat maha mengetahui tentang kemaslahatan bagi dirinya. Saya pernah nukilkan ucapan yang sangat indah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang dinukil oleh murid beliau Ibnu Ibnu Qayyim Al-Jauzi Ibnu Qayyim al jauzi ya dalam kitabnya Al-Wabil Sayyid Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika sedang dipenjara karena mempertahankan akidah sunnah wal Jamaah sedang mendapatkan apa ini penganiayaan dari musuh-musuh dakwah beliau mengucapkan ucapannya sangat sangat terkenal al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbih wal ma'suru man asirahu hawahu orang yang terpenjara itu adalah orang yang terpenjara hatinya dari Robnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang terbelenggu itu adalah orang yang dibelenggu oleh hawa nafsunya. Jadi syariat Allah memerdekakan manusia, menenangkan hati manusia, karena hati manusia tidak akan mungkin bisa merasakan kebaikan kecuali dengan dia bergantung kepada zat yang menciptakannya. Inilah hakikatnya Islam Inilah hakikat kemerdekaan, kebebasan yang hakiki dalam Islam. Karena begitu orang-orang yang berpikiran picik ini menganggap Islam itu adalah belenggu, sehingga dia melepaskan diri dari ikatan Islam, maka pada waktu itulah dia masuk kepada belenggu syaitan dan hawa nafsu. Karena tidak ada kemungkinan. Kalau tidak menjadi hamba Allah, maka akan menjadi hamba hawa nafsu. Afaru'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu ala ilmin kata Allah dalam Al-Qur'an, firman Allah dalam Al-Qur'an. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia di atas ilmunya. Jadi kalau tidak menjadi hamba Allah maka masih menjadi hamba hawa nafsu. Orang yang mengatakan dirinya bebas maka pada hakikatnya dia memasukkan dirinya ke dalam penjara hawa nafsunya. Penjara syaitan yang tidak akan mungkin dia bisa lepas darinya. Maka inilah orang-orang yang diperbudak oleh hawa nafsunya. Inilah orang-orang yang diperbudak dengan dunia. Dengan dia berpaling dari penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha pantas untuk ditunduki manusia. Zat yang dengan seorang semakin tunduk dan semakin mengenal dan beribadah kepadanya. Maka akan semakin tenang dan tentram hatinya. Ala bidikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berpikir dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala hati manusia akan menjadi menjadi tentram dan tenang. Inilah ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, para pendengar radio Roja Hafidhakumullah, inilah makna daripada kesempurnaan hikmah dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya maupun ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala perlakukan pada takdirnya kepada semua kepada semua makhluknya. Oleh karena itu, ini mengandung hikmah atau mengandung faedah bagi keimanan seorang muslim untuk dia itu selalu meyakini bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila disebutkan dalam Al-Qur'an orang yang selalu kembali kepada syariat Allah itu adalah kebaikan dan kesudahannya pun pasti baik. Kita yakin mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesudahan yang baik Wal akibatul lil muttaqin kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Saat ini mungkin dikesankan sama kita sulit atau berat, tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan semua itu sebagai ujian di awal, setelah itu manusia akan merasakan kebahagiaan, merasakan kebaikan dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini memberikan faedah dalam keimanan bahwa seseorang itu ketika dia menjalankan hukum Allah, maka itu adalah eh, memberikan kelapangan dalam hatinya menjadikan dia selalu merasa tenang karena dia berpegang kepada hukum zat yang di tangannya segala kekuasaan, di tangannya segala kebaikan, di tangannya lah hikmah yang sempurna. Demikian pula dalam menghadapi ketentuan-ketentuan takdir Allah. Ini akan melahirkan dalam diri seorang hamba perasaan ridho. Perasaan selalu menerima ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala yang juga saya pernah terangkan. Ini adalah tingkatan yang sangat tinggi dalam agama tingkatan yang menunjukkan kesempurnaan iman seorang hamba ketika dia menerima segala ketentuan Allah, segala pembagian yang Allah berikan bagi dirinya dengan dia sangka baik bahwa apa yang Allah pilihkan bagi dirinya adalah itu yang terbaik, lebih baik daripada pilihan dirinya sendiri untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Karena Allah yang Maha mengetahui tentang keadaan dirinya, kemaslahatan dirinya, bahkan semua makhluk di, di alam semesta ini. Inilah ciri-ciri orang yang merasakan kesempurnaan iman, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Akan merasakan keledatan iman. Akan merasakan keledatan iman orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai robnya, sebagai Tuhan dan sembahannya, sebagai rob dan sembahannya semata-mata sehingga dia ridho terhadap segala ketentuan yang Allah berlakukan dalam syariatnya dan dia menjalankannya dengan tenang kemudian dia juga ridho dengan keputusan yang Allah subhanahu wa ta'ala berlakukan pada hambanya dalam segala takdirnya wabil islami dinan dan ridho Islam sebagai agamanya sehingga dia merasa menjalankan Islam dengan penuh kenikmatan dengan selalu merasakan Islam itu adalah membawa kepada kebaikan Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiya dan apa ini eh, terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia itu terhadap Nabi Wasallam sebagai Rasulnya sehingga dia hanya menjadikan beliau sebagai panutan semata-mata dan tidak mengikuti selain petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Subhanallah ini melahirkan dalam diri seorang hamba keimanan terhadap nama ini perasaan ridho selalu bersangka baik kepada Allah selalu hanya berpegang dengan ketentuan syariatnya. Makanya termasuk penyimpangan dari memahami nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakam dan Al-Hakim adalah orang-orang yang mengambil selain petunjuk Allah dalam beribadah kepadanya. Makanya dalam hal yang berhubungan dengan perbuatan bid'ah apalagi naudzubillah min menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan dan mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan ini sangat berbahaya ini termasuk uh, apa ini uh, mensifati at, uh, sesuatu atas nama Allah dengan dusta seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib. Janganlah kalian mengatakan dengan sesuatu yang disifati dengan dusta oleh lidah-lidah kalian ini halal dan ini haram untuk kalian mengadakan adakan dusta atas nama Allah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah sewaktu menafsirkan ayat ini, ويدخل في هذا كل من من ابتدع في الإسلام بدعة وليس له فيها مستند syar'i وليس له فيها فيه مستند شرعي. termasuk dalam hal ini mengadakan dusta atas nama Allah semua orang-orang yang mengadakan perbuatan bid'ah dalam Islam yang tidak ada sandaran hukum syar'i padanya. Jadi perbuatan bid'ah ini sangat sangat berbahaya karena seolah-olah dia ingin menentang Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan hukum dalam menentukan syariat, dalam menentukan cara menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sudah kita ketahui bersama para ulama menyebutkan orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah masuk dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Am lahum syuraka syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan billah." Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan kepada mereka agama yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi termasuk dalam hal ini adalah adalah yang demikian. Jadi apa ini ridho terhadap segala ketentuan Allah, tidak berhukum kecuali dengan hukumnya, tidak menjadikan syariat petunjuk selain petunjuknya, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah dicontohkan dengan sempurna oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga termasuk dalam pengertian ini Merid apa ini mengimani nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim dan Al-Hakam yang berarti sempurna hukum dan hikmahnya. Juga seorang mukmin meyakini bahwa <clears throat> tidak ada satu petunjuk pun yang sempurna dalam memberikan nasihat, memberikan hati, membersihkan hati manusia, membersihkan kotoran-kotoran jiwa manusia, memperbaiki keyakinan manusia, memperbaiki iman manusia memperbaiki memperbaiki keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ayat Al-Qur'an adalah sebaik-baik nasihat. Ayat Al-Qur'an adalah sebaik-baik pemberi peringatan. Oleh karena itu orang yang beriman harus meyakini bahwa Al-Qur'an firman-firman Allah itu adalah sebaik-baik nasihat Jangan ragu untuk memberi nasihat kepada siapa saja dengan membacakan Al-Quran. Kemudian sebutkan artinya padanya. Kebanyakan orang-orang di zaman modern yang telah, apa ini berlebihan mendewakan akalnya menganggap kalau kita baca ayat Al-Quran hadis kayaknya bahasanya kaku. Al-Quran yang berfirman adalah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha sempurna sifatnya. Yang Al-Quran disebutkan dalam dalam Al-Quran sendiri disifati sebagai tibyana likulli syai, penjelas dari segala sesuatu. Syariat Islam disifati oleh Nabi SAW, laqad taraktukum ala mislil bayda, lailuha kana hariha, layaziku anha ba'di illa hari. Sungguh-sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas syariat yang putih bersih, terang benderang. Malamnya seperti siangnya. Tidak menyimpang dari syariat tersebut kecuali orang yang binasa. Al-Quran dan hadis adalah sebaik-baik penjelas. Orang yang beriman dinasihati dengan Al-Quran, difahamkan kandungan maknanya maka dia langsung tergerak hatinya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa fa'inna fa faul mu'minin." Berilah peringatan karena peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu Sesungguhnya dalam Al-Qur'an terdapat peringatan bagi orang-orang yang masih ada keimanan dalam hatinya. Al-Qur'an sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Nah, ini untuk nasihat bagi kita bahwa kalau kita ingin memberikan kebaikan anak didik kita, anak kita, nasihat kepada orang-orang yang kita cintai, maka tekankanlah pengambilan nasihat dari yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan teori semata-mata, ucapan manusia semata-mata. Kalau ingin menasihati orang, jangan melihat pas ah, saya mau cari ceramah yang hanya apa ini mempertimbangkan sekedar bagus retorikanya, tapi isinya kosong dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yakin tidak akan membawa kepada kebaikan. Kalaupun orang tersebut kelihatannya terpengaruh, terpengaruh cuma dengan kalamnya manusia, ucapan manusia yang tentu tidak memberikan jaminan kebaikan seperti firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah sebutkan ucapannya Imam Abu Zur'ah yang terkenal sewaktu mengingatkan manusia untuk selalu <coughs> menjadikan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber rujukan utama dalam upaya perbaikan hati, perbaikan keyakinan, perbaikan pemahaman, perbaikan iman dan akidah manusia. Beliau mengatakan, "Man lam yakun lahu fi kitabillahi ibrah, falaisat lahu fi hadhil asya'i ibrah." Barang siapa yang tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran, dari kitabullah, maka dalam segala sesuatu yang ada di dunia ini pun dia tidak akan bisa mengambil pelajaran. Orang-orang yang ketika mendengarkan Al-Quran sebagai nasihat yang merasa jenuh dan bosan, maka orang ini dalam hal-hal yang lain pun dia akan jenuh. Orang yang seperti ini merupakan pertanda hatinya akan na'udzubillahimin zalim tertutup dari kebaikan sumber kebaikan tidak memberikan pelajaran bagi hatinya, maka bagaimana yang lain bisa memberikan pelajaran bagi dirinya? Nah, inilah termasuk hikmah yang kita apa ini faedah yang bisa kita ambil daripada mengimani nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim dan Al-Hakam yang berarti kesempurnaan hukum dan hikmahnya. Kemudian termasuk faedah dalam masalah ini juga yaitu kita meyakini balasan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya dari perbuatan mereka di dunia dan di akhirat adalah balasan yang seadil-adilnya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan perbuatan ihsan, kebaikan itu adalah dengan perbuatan kebaikan juga. Jadi perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan. Perbuatan buruk juga akan dibalas dengan balasan yang setimpal, yang semua itu tidak luput dari rahmat dan karunia Allah, keadilan dan hikmahnya, karena Allah subhanahu wa ta'ala sempurna hukumnya, dan sempurna hikmahnya. Maka inilah eh, para pendengar radio Rojak rahimakumullah pembahasan ringkas kita tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim dan Al-Hakam yang nama ini termasuk yang sering kita dengar, sering kita baca dalam ayat-ayat Al-Qur'an, maka dengan kita memahami kandungan ini kita bisa menghadirkan makna-makna ini sewaktu kita membacanya untuk semakin kita meyakini kesempurnaan nama-nama indahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan sifat-sifatnya sehingga kita lebih bisa menghadirkan dalam diri kita kandungan daripada makna nama-nama nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini sehingga ini akan semakin memperbesar nilai ibadah kita waktu kita membaca Al-Qur'an atau waktu kita menyebutkan nama Allah ini atau waktu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dengan nama ini kalau kita ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan ridha dengan ketentuannya memberi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa merasakan kenikmatan dalam beribadah kepadanya dengan menggunakan nama ini ataupun nama-nama yang lainnya itu semua akan semakin terasa dalam dalam diri kita. Maka demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga memberi manfaat kepada kita semua. Afwan atas segala kekurangannya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita. Dan serta kaum muslimin semuanya untuk mendapatkan keutamaan yang maksimal di bulan Ramadan dan semoga kita ditetapkan sebagai termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya al-utaqa minan nar orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keutamaan yang besar di bulan di bulan yang penuh berkah ini. Demikianlah sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Namun, jazakallahu khairan atas materi yang telah Antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini Ustaz. Dan selanjutnya Ustaz kita akan buka sesi soal jawab dari para pendengar semua dan untuk yang pertama Ustaz kita akan angkat dari pertanyaan pesan singkat terlebih dahulu Ustaz. Ya, Ustaz. Ustaz, apakah dengan nama Allah yang Allah memberikan nama Al-Hakim berarti tidak boleh dan tidak ada peluang bagi manusia untuk membuat hukum, aturan-aturan dan undang-undang buatan manusia Apakah memang benar demikian Ustaz? Iya, uh, eh, salah manusia menentukan hukum tentu saja manusia diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan hukum di antara mereka dengan merujuk kepada hukum Allah. Seperti kita ketahui para ulama memberi fatwa atau memutuskan hukum Allah sendiri memerintahkan dalam Al-Qur'an misalnya tentang dua suami istri yang ber, apa ini yang berselisih fa'atu hakama min ahli wa hakama min ahliha hendaknya mereka mengutus pemutus apa pemberi hukum dari keluarga laki-laki yang suami, keluarga istri ya, juga pemberi, pemberi hukum. Kemudian mereka yang berembuk menentukan hukum di antara keduanya dalam artian memutuskan hukum sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi <clears throat> yang namanya al-hakam, orang yang memberikan hukum, maka itu diperbolehkan selama dia selalu merujuk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah dalam peraturan-peraturan manusia, dalam ketentuan-ketentuan mereka, maka dibutuhkan orang-orang yang memahami hukum Allah untuk memutuskan hukuman di antara mereka ini yang diperbolehkan dalam agama. Nah, nah Ustaz, jazakallahu khairan dan selanjutnya Ustaz kembali dari pesan singkat. Ustaz dengan menetapkan hukum Allah sebagai hukum yang sempurna, lalu bagaimana dengan sikap kita yang di mana sebagian negara yang pemerintahannya tidak berhukum dengan hukum Allah secara keseluruhan, secara sempurna, bagaimana sikap kita Ustaz? Silakan Ustaz. Iya. <clears throat> sikap kita sesuai dengan syariat ya. Jadi agama Islam telah mengatur ketentuan. Jadi menghukumi orang, menghukumi negara juga harus pakai hukum Allah. Orang-orang yang mengkafirkan pemerintah, mem mem mem mengambil pemikiran khawarij, mereka yang paling mengaku-ngaku berhukum dengan hukum Allah padahal dalam menghukumi mereka tidak pakai hukum Allah. Sebaik-baik hukum dalam menghukumi adalah hukum Allah. Rasulullah SAW sewaktu menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim tentang adanya pemimpin-pemimpin yang di akhir zaman mereka itu melanggar syariat Allah bahkan dalam masalah sholat. Mereka mengakhirkan sholat pada waktunya. Mereka <clears throat> apa ini banyak melakukan apa ini semacam mengambil hak-hak rakyatnya, tidak menunaikan hak-hak rakyatnya dan mengambil haknya untuk dirinya sendiri. Banyaknya hadis-hadis yang sahih yang diantaranya di situ Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, Ya Rasulullah, afalanu nabidhuhum? Apakah tidak sebaiknya kita memerangi mereka? Maka Rasulullah SAW menjawab, La ma'akamu fikumus sholat. Tidak, selama mereka masih menegakkan sholat di antara kamu. Maka ini termasuk cara menghukumi dengan hukum Allah. Kita menghukumi dengan hukumnya Rasulullah SAW. Bahwa ternyata jika ada negara atau pemerintah yang demikian, kita lihat ketentuan secara umum yang ada pada mereka. Apakah mereka muslim secara bohir? Nah, mereka muslim. Contohnya seperti negara kita Indonesia. Pemerintah kita pemerintah muslim. Dan alhamdulillah kita menyangka baik kepada pemerintah kita adalah orang-orang yang kita lihat secara zahir mereka melaksanakan sholat, sholat berjamaah, sholat Jumat, menyelenggarakan sholat Id, menyelenggarakan ibadah haji. Untuk Ramadan pun juga melakukan ru'yatul hilal, untuk eh, eh apa ini Idul Fitri juga seperti itu dan ini secara zahir kita hukumi dan kita bersangka baik kepada setiap muslim apalagi kepada pemerintah kita yang mengatur urusan kita. Kemudian <clears throat> dalam masalah hukum-hukum sendiri <clears throat> memang ada hal-hal yang perlu dibenahi dan ini kewajiban kita menasihati mereka dengan cara yang baik dengan kita ajak mereka dengan cara lemah lembut dengan kasih sayang bahwa kembali dengan hukum Allah adalah yang terbaik <clears throat> tetapi kalau mereka belum bisa laksanakan maka tidak boleh kita tuduh mereka kemudian sebagai orang-orang yang ingin mengganti hukum Allah jadi ini jelas kita tidak sangka demikian terhadap seorang muslim buktinya dalam masalah-masalah lain mereka berhukum dengan hukum Allah dan dalam beberapa hal yang berhubungan dengan permasalahan di negara kita seperti yang diterapkan di Departemen Agama banyak yang sesuai dengan hukum Allah. Alhamdulillah. Masalah-masalah lain itu kembali kepada kondisi mereka yang mungkin masih kita anggap terpaksa atau mempertimbangkan hal-hal yang mestinya tidak perlu dipertimbangkan. Yang jelas dalam Al-Quran sendiri kita ketahui Allah membagi orang-orang yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkannya dengan tiga. Allah berfirman ada yang apa ini umalam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia adalah orang yang kafir. Ada yang ayat selanjutnya faulaika hukumul zalimun, orang yang zalim, ada orang yang fasik. Ini pun Allah sendiri membedakannya dan alhamdulillah berdasarkan penjelasan yang kami tanyakan kepada para ulama di Arab Saudi tentang negara kita negara Indonesia, maka mereka mengatakan negara Indonesia adalah negara Islam. Negaranya kaum muslimin dan banyak hukum-hukum Islam minimal mayoritas diterapkan di sini dalam ketentuan-ketentuan yang kita yang diberlaku di negara kita yang ini kita syukuri yang harusnya kita jadikan sebagai kesempatan untuk berbuat kebaikan sebaik-baiknya mendakwakan Islam juga alhamdulillah kita bebas ya kemudian kita bisa menasihati pemerintah kita dengan cara yang baik dengan cara lemah lembut dan kita bersyukur negara kita relatif lebih aman dibandingkan negara-negara yang lain yang banyak gejolak di sana yang ini harusnya kita syukuri dengan memperbaiki diri dan tetap berusaha saling menasihati atas apa ini karena agama Allah Subhanahu wa taala bukan karena kepentingan hawa nafsu semata-mata. nam. Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang begitu lengkap yang berikan saat untuk menepis segala subhat ini dan selanjutnya dari pendengar kita sedang dan ini merupakan pertanyaan terakhir kita saat di kesempatan pagi hari ini saat dengan Umu Aisyah di Jati Asih silakan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya mengenai zaman Rasulullah kalau orang murtad itu ada hukumannya bahkan diperangi. Uh, itu bagaimana hukum sekarang apakah boleh berlaku. Pada umumnya di sini malah ada tokoh agama yang mengatakan bahwa murtad itu tidak masalah, bahwasanya mereka malah menyamakan agama Islam itu sama dengan Nasrani, dengan Yahudi. Ada lagi yang tulisan menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang paling porno. Bagaimana orang-orang yang kayak eh, pandangan-pandangan yang kayak begini? Minta tolong dijelaskan Ustaz. Iya. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, uh, di zamannya Nabi SAW dan di zamannya pemerintah kaum muslimin, ya, di zamannya khalifah yang dulu itu orang-orang yang murtad dari Islam secara terang-terangan dia akan diminta bertobat, kalau tidak akan dibunuh begitu. Ya. <clears throat> Termasuk dalam hal ini tokoh-tokoh yang mengajak kepada pemikiran Islam yang sesat, apalagi sampai pemikiran kufur, seperti mengatakan Al-Quran makhluk itu para ulama uh, menghukuminya sebagai orang yang kafir yang harus diminta bertobat. <clears throat> Nah, ini ucapannya orang-orang yang dinukil tadi adalah ucapan yang sangat kecil. Saya jadi teringat ucapannya para ulama yang mengatakan kunna nahki kalamal yahuda wan nasara la nastati'u an nahki kalamal jami'. Kita mampu menceritakan tentang ucapannya orang-orang Yahudi dan Nasrani, tapi kita tidak mampu mengucap menceritakan tentang menukil ucapannya orang-orang orang-orang Jahmiyah sangat saking sangat kecilnya ucapan mereka dan Kaburat kalimatan takhruju min iya yaquluna illa kadhiba. Alangkah besarnya keburukan kalimat yang keluar dari eh, mulut-mulut uh, mereka, tidak lain mereka mengucapkan ucapan yang dusta. Ucapan yang sangat buruk mengatakan Al-Quran sebagai kitab yang paling porno. Na'udzubillahi min Semoga orang yang memiliki pemikiran seperti ini mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Dan kalau dia masih hidup, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada dia untuk segera bertobat dari perbuat dari ucapannya yang sangat keji ini. Kemudian orang-orang yang menyerukan persamaan agama ini jelas menyimpang dari kesepakatan semua kaum muslimin. Pemikiran yang sangat buruk yang harusnya dijauhi dan harusnya kita berusaha untuk <clears throat> menasihati eh, pemerintah kita untuk apa ini melarang ucapan-ucapan seperti ini karena saya yakin tokoh-tokoh agama kita semua apa ini orang-orang yang masih apa yang memiliki akal yang yang benar dari mereka tentu akan melarang perbuatan seperti ini karena ini dilarang oleh semua mazhab dilarang semua ulama ahlu sunnah wal jamaah dan tokoh-tokoh besar mereka dari para imam manapun akan melarang ucapan-ucapan yang sangat buruk seperti ini karena tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim. Nah, nah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz dan pertanyaan dari Mu Aisyah merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di perjumpaan pagi hari ini dan sebagai penutup yang bisa antum sampaikan untuk para pendengar silakan Ustaz. Jadi sebagai penutup saya uh, apa ini uh, <clears throat> yang berhubungan dengan masalah meyakini hukum Allah Subhanahu wa taala ini adalah tentang keyakinan yang sangat agung yang berhubungan dengan banyak masalah-masalah keyakinan, banyak masalah-masalah keimanan dan inilah diantara keutamaan besar memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang semakin banyak kita pelajari, semakin kita dalami, maka semakin banyak pula keindahan dan sempurnaan yang bisa kita ungkap dari mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui tauhid nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka demikianlah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua dari petunjuknya. Saya cukupkan sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Nah, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz Jazakallah khairan atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan di kesempatan pagi hari ini dan kami akan putus hubungan dengan antum Ustaz untuk kesempatan hari ini Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.